Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat besar sekali. Yang tidak semua orang diberikan kenikmatan yang akan kita sebutkan ini. Yaitu kenikmatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> memasuki bulan Ramadan, menyampaikan kabar gembira tersebut kepada para sahabatnya. Qadja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian, bertemu kepada kalian, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Al-barakah yaitu al-khair, al-kathir, wal-istimrar kebaikan yang sangat banyak sekali dan juga terus berla terus berlangsung kebaikan di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita yang belum tentu saudara kita yang lainnya mendapati kenikmatan bertemu dengan bulan Ramadan ini. Betapa banyak dari saudara-saudara kita yang mungkin tahun lalu bersama kita sholat taraweh bersama dengan kita <clears throat> duduk di dalam majelis ilmu tetapi nah, Ramadan pada tahun ini mereka tidak tidak bersama kita maka oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kenikmatan yang besar ini janganlah kita sia-siakan wajib bagi kita untuk menyempurnakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yaitu menyempurnakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dengan amalan-amalan yang diridhai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan bahas terkait dengan kiat-kiat menghidupkan bulan Ramadan menyempurnakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berjumpanya kita dengan bulan Ramadan kita ambil dari suatu makalah yang berjudul Khairul A'mal fi Ramadan. Sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh manusia seorang muslim pada bulan bulan Ramadan. Tayyib Asyral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, "Hadhihi ba'dal a'mal al-fadilah." Ini adalah sebagian dari amalan-amalan yang sangat utama. Alati yang bagi alal muslim al-ijtihadu fi fi'liha fi syahri Ramadan yang tidaklah seorang muslim ini mengusahakan untuk mengamalkan amalan-amalan yang kita sebutkan ini. Kan. <clears throat> Kemudian beliau mengatakan dan kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk melakukan amalan-amalan yang utama ini. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah sesungguhnya ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba ini berdasarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang telah menunaikan suatu ketaatan, baik itu yang hukumnya wajib atau sunnah, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan untuk melakukan ketaatan tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditolong, untuk dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan di dalam doanya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu ala zikrika untuk senantiasa ingat kepadamu, berzikir kepadamu, wa syukrika untuk senantiasa bersyukur kepadamu wa husni ibadatik untuk senantiasa bisa menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan kunci bagi seorang yang mungkin di hari-hari ini dia sulit melakukan suatu ketaatan. Dia menginginkan misalkan amalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang Rasulullah saw perintahkan Ah, tapi dia tidak mampu menunaikannya atau mampu ah, tapi dia tidak bisa istiqamah hendaklah dia mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan pertolongan menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa Amalan-amalan yang mulia tersebut yang pertama adalah as puasa puasa Ramadan. Yang ini merupakan hukumnya wajib. Ya. Merupakan suatu yang yang wajib diletakkan pertama kali. Jangan sampai seorang muslim dengan adanya bulan Ramadan ini dia tidak tidak berpuasa. Ya. Jangan sampai demikian. Atau seorang muslim dalam menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa mengantarkan pada suatu yang meninggalkan puasa tersebut. Ya. Tidak hanya meninggalkan ini puasa begitu saja, tapi meninggalkan seluruh hal-hal yang bisa melakukan atau meninggalkan puasa sebelum ini harus dihindari. Ini harus dihindari. Taib nanti akan dijelaskan. Yang pertama amalan yang paling utama adalah as saum puasa Ramadan yang ini merupakan salah satu rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada bulan Ramadan. Tidak ada bulan-bulan yang lainnya puasa yang yang wajib. Selanjutnya adalah al-qiyam, yaitu melakukan salat lain. Melakukan salat lain. Yang nomor tiga as sodakah yaitu menunaikan sodakah. Yang keempat qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kelima al-julus sufi masjid hatta tatlu asyams. Yaitu duduk di dalam masjid setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Selanjutnya al-i'tikaf, melakukan i'tikaf. <clears throat> Yang nomor tujuh al-umratu fi Ramadan melakukan umrah pada bulan Ramadan. Yang nomor delapan, At-Tahari Lailatul Qadr. Yaitu berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadr. Yang kesembilan, Al-Iktharu Minad Dikri Wa Dua Wal Istighfar. Senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang dikatakan di sini adalah silaturahim. Dia senantiasa menyambung tali <clears throat> kerabatan. Taib. Yang pertama, amalan yang utama disebutkan di sini as-saum. Beliau mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahul hasanah bi asyri amsalha ila sab'imi'ati dhifin." Sesungguhnya amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba baginya ini satu satu pahala satu kebaikan ini satu satu pahala. Bi asri amsalihah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lipatkan kebaikan satu hasanah tersebut sampai 10 kali, berpuluh-puluh kali. 10, 20, 30 sampai seterusnya. Ila sabi'ati dhi'fin. Sampai Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya ini <clears throat> melipat gandakan pahala hamba sampai 700 700 kali. Ini ya batasan tertinggi dari satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang seorang hamba. Yaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa siyam." Yang demikian tersebut keluar dari kaidah tersebut adalah puasa. Ini ya, Masya Allah. Satu kebaikan saja selain puasa ini diganjar oleh Allah dilipatkan sampai 700 kali kali lipat. Kecuali puasa, 700 lipat ini ada batasannya sampai 700 kecuali puasa gitu kan. Kemudian fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Itu apa? Dengan ganjaran yang tiada batas, masya Allah. Ini 700 kali aja ini sudah sangat sangat banyak sekali. Ah, tapi puasa ini ganjarannya adalah sangat istimewa, melebihi 700 kali lipat dengan ganjaran yang yang tiada batas. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya min ajli. Karena untukku semuanya. Ini terbukti orang yang berpuasa kalau dia betul-betul niat berpuasa meskipun tidak ada orang di dalam di dalam rumah. Ada di dalam kulkas ada air yang sangat dingin, yang sangat segar dalam kondisi yang sangat haus sekali. Dia itu apa? Tidak mau meminumnya. Iya atau mungkin dalam kondisi yang sangat lapar di dapurnya sudah ada masakan Masya Allah yang sudah disiapkan untuk ber, berbuka puasa ah, tapi dia tidak apa mau memakannya ini menunjukkan bahwasanya dia itu betul-betul berniat berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang yang yang berpuasa adalah pahala yang tiada batasnya. Yang Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Lisaimi farhatan sesungguhnya orang yang berpuasa dia itu memiliki dua kebahagiaan, dua kesenangan. Farhatun engda fitrihi itu gembira ketika berbuka puasa. Ini yang yang pertama. Ketika dia berbuka puasa dia itu ber, bergembira. Masya Allah. Nanti kita kita buktikan. Wa farhatun engda liqa'i rabbih ketika berbuka puasa adalah kebahagiaan yang dia dapatkan di di dunia ini habis lapar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, membolehkan bahkan mensyariatkan untuk segera segera berbuka. Ini ya. Masya Allah. Ini adalah suatu ke kegembiraan. Minum Masya Allah rasanya, rasanya segar sekali. Makan menghilangkan rasa rasa rasa lapar yang dia <clears throat> rasakan selama satu hari penuh. Ini ketika di, di dunia. Dia senang ketika ber, berbuka. Wafarhatun inda liqa'i rabbih dan kesenangan ketika dia <clears throat> bertemu dengan Rabbnya Azza wa Jalla. Ini penegasan dari hadis yang yang kita sebutkan ini. Bahwasanya puasa yang dia anggap tadi adalah suatu yang ringan saja. Suatu yang berat akan tapi tertutup dengan berbuka puasa. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika di akhirat nanti dia itu sangat bergembira mendapatkan pahala yang tiada batas. Masya Allah mendapatkan pahala yang yang tiada batas yang dia itu dia bisa mengiranya wala khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil mis dan sungguh <clears throat> bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala ini lebih baik daripada wanginya minyak misak. Tayyib asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah rahasianya, hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mensyariatkan puasa itu sebagai bagian dari syariat agama Islam ini. Karena puasa ini punya kemaslahatan, kebaikan yang sangat besar sekali bagi seorang seorang hamba yang mau menunaikan puasa tersebut. Dan ini juga seluruh berlaku pada perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan pasti di dalamnya ada hikmah yang sangat besar. Di dalamnya ada kebaikan yang bisa diberikan atau dimiliki oleh orang yang mau menegakkan syariat tersebut. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa bersemangat, kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk melakukan seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam agama Islam ini. Pasti kembalinya adalah suatu suatu kebaikan. Termasuk dalam hal ini adalah puasa, kebahagiaan ketika di dunia dan juga kebahagiaan di di akhirat nanti. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban <clears throat> Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban. Ini syaratnya. Karena panggilan keimanan dia meyakini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian dia melakukannya. Wahtisaban dia melakukan suatu puasa tersebut yang berat, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya dan seluruh yang batalkan puasa. Ihtisaban karena berharap pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada orang yang telah makan puasa Ramadan dengan dua syarat tersebut. Karena panggilan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi maka jazaknya balasannya adalah <clears throat> gufirallahu diampuni baginya ma taqaddama min dhanbi sesuatu yang telah berlalu dari dosa-dosa yang telah dia dia lakukan Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah inilah penghapus dosa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan berkala dari tahunan gitu kan setahun sekali Allah Subhanahu wa taala <clears throat> menjadikan mesin penghapus dosa dari amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yaitu puasa puasa Ramadan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, as salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza batil kaba'ir." Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang lainnya bahwasanya salat lima waktu antara salat yang satu dengan salat yang lainnya salat subuh dengan salat duhur Sholat duhur dengan sholat asar. Sholat asar dengan sholat maghrib. Sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat isya dengan sholat subuh. Waktu di antara keduanya ini dihapus dengan dua amalan tersebut. as solawatul khamsu. Dosa-dosa di antara keduanya ini dihapus dengan dengan amalan sholat wajib tersebut. Ini penghapus dosa yang sifatnya harian. Harian yaitu sholat sholat lima waktu. Kemudian wal jum'atu ilal jum'ati yang sifatnya mingguan antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya. Di antara keduanya ini bisa dihapus dengan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan pada hari hari Jumat tersebut. Kemudian terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wa Ramadan ila Ramadan dan Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya mukafiratun lima bainahuma. Ini sebagai penghapus dosa di antara amalan keduanya, waktu kedua amalan tersebut dengan syarat idajtuni batil kabair. Syaratnya apabila dia berusaha meninggalkan dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah faedah, inilah keutamaan puasa Ramadan yang lainnya yang Rasulullah saw alaihi wasallam sebutkan bahwasanya puasa Ramadan bisa menghapus dosa-dosa manusia dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan tersebut. Ini balasan bagi Allah bagi seorang hamba yang melakukan puasa Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, la syakka anna hadza thawab al-jazil la yakunu liman tana'a 'anit ta'ami wa syarab faqat. Dan tidak diragukan bahwasanya pahala-pahala yang besar tadi dari dua hadis yang kita sebutkan yaitu lipatan yang tiada hingga atau yang kedua pengampunan dari dosa-dosa yang kita apa yang telah dilakukan ini tidak hanya orang yang berpuasa kemudian meninggalkan makan minum saja. Langsung mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian. Wa inna maqama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dia itu memperhatikan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man lam yada qala zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan juga perbuatan yang yang yang dusta, yang buruk, yang kotor maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap apa yang dia lakukan meninggalkan makan minum yang dia namakan ber, berpuasa ini ya ini adabnya atau Termasuk syarat yang lain yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan kebaikan dari dua hadis yang telah kita sebutkan tersebut, yaitu meninggalkan perkataan dan perbuatan yang yang keji dan buruk. Karena disebutkan dalam hadis ini, seandainya seorang berpuasa meninggalkan makan dan minum saja, tapi dia tidak menjaga lesannya, tidak menjaga anggota badannya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falaisa lillahi maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Dia akan memberikan kebaikan dari usahanya meninggalkan makan dan minum yang dia namakan sebagai puasa tersebut. Ini, ya. yang perlu kita kita perhatikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-saumu junnah. Hakikat puasa adalah junna, benteng manusia yang bisa bentengi dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang yang terlarang. Ini hakikat puasa yang sebenarnya. Puasa tersebut sebagai junah, benteng bagi dirinya dari sesuatu yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yasfuk wala yashal fa sabahu ahadun falyakun inni imrun shaim. <clears throat> Apabila salah seorang dari kalian ini pada hari-hari puasa dia menunaikan puasa hendaklah dia jangan mengatakan perbuatan keji <clears throat> jangan melakukan perbuatan dosa Jangan melakukan tindakan yang bodoh, tindakan yang tidak didasari dengan ilmu. Kemudian ini timbul yang dari dari diri sendiri, ya. Kan? Dari diri sendirinya jangan dia itu melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang yang dusta, perbuatan yang keji, perbuatan dosa atau perbuatan yang bodoh tidak didasari dengan dengan ilmu. Ya. Kan? Menjaga dirinya dari hal-hal tersebut. Kemudian <clears throat> seandainya datang dari yang lainnya, kemarahannya, keburukan tersebut dipicu dari orang yang ada sekelilingnya. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kamu itu dicela oleh yang lain, yang bisa mungkin dengan kemarahanmu tersebut menimbulkan perbuatan yang yang kotor, perkataan kotor, atau perbuatan dosa, atau tindakan yang bodoh, maka tahanlah dirimu. Kamu itu sedang puasa, junnah tadi. Tahanlah dirimu dengan mengatakan ini imrun soib sesungguhnya aku adalah seorang yang sedang berpuasa. Di riwayat yang lain katakan fal yakul. enggaklah dia mengatakan ini soim, ini soim, menguatkan dirinya untuk melampiaskan dari perbuatan-perbuatan, perkataan yang buruk, perbuatan yang dosa atau tindakan yang bodoh. Ini ya. Dengan mengatakan ini soim, aku sedang berpuasa. Ini soim, aku sedang sedang berpuasa. <clears throat> Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah berapa hadis yang merupakan adab ketika seorang itu berpuasa sehingga dia mendapatkan pahala puasa yang yang sempurna sehingga dia terbebas dari hadis Nabi SAW. Alaihi Wasallam kam min saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal latas betapa banyak orang yang berpuasa menahan <clears throat> makan menahan minum kan? Berpuasa, dia berpuasa seperti yang lainnya. Ah, tapi dia tidak mendapatkan dari puasa yang dia lakukan tersebut illal ju' wal atas, kecuali rasa lapar dan juga rasa dahaga. <clears throat> Ini bisa <clears throat> terjadi karena seorang tersebut hanya memperhatikan suatu yang batalkan puasa, menjaga mulutnya dari makan minum saja, tidak menjaga lisannya dari perkataan kotor, tidak menjaga anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan dosa, atau tindakan-tindakan yang yang bodoh. <clears throat> Tayyib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Di akhir pembahasan puasa ini beliau mengatakan faida sumta ya ibadallah. Seandainya kalian itu berpuasa wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, falyasum sam'aka. Hendaklah berpuasa juga telinga kalian. Jagalah telinga kalian dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basaraka dan juga jagalah penglihatan kalian dari suatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala walisanaka dan juga lisan kalian janganlah mengatakan perkataan-perkataan yang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala wa jami'a jawarihika dan seluruh anggota badan kalian ini turut ber, berpuasa dari hal-hal yang mungkin tidak membatalkan puasa akan ah, tapi bisa membatalkan pahala dari puasa yang dia lakukan membatalkan pahala dari puasa yang dia lakukan puasanya tetap sah, dia itu tidak perlu mengkodok di hari yang lainnya. Ah, tapi pahala yang dia lakukan tidak tidak mendapatkannya. Karena dia hanya berpuasa menahan makan dan minum saja. Tidak berpuasa pendengarannya, penglihatannya, lisannya dan seluruh anggota badan yang lainnya. Walayakun yakun saumaka yauma fitraka sawa. Dan jangan jadikan hari-hari puasamu dengan hari-hari ketika kalian tidak berpuasa itu sama saja. <clears throat> Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa seandainya seorang hamba dia itu sudah mengetahui hakikat puasa yang sebenarnya adalah tidak hanya menahan sesuatu yang bisa membatalkan puasa yang konsekuensinya adalah mengkodok di hari yang lainnya tetapi ah, lebih dari itu meyakini bahwasanya puasa adalah junnah benteng bagi dirinya menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya setiap hari mulai dari Ramadan yang pertama sampai Ramadan yang terakhir maka terwujudlah apa yang disab, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kewajiban puasa tersebut la'allakum tattaqun agar kalian itu bertakwa dengan latihan satu bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu menjadi insan yang bertakwa mudah baginya untuk melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala mudah baginya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala Seandainya dia itu berpuasa hanya menahan makan dan minum saja, maka dia sukses puasanya itu akan berhasil, tidak mengkodok. Antapi hikmah tujuan dari puasa tersebut dia tidak akan men mencapainya. Kalau di luar, kalau bulan Ramadan ini sudah selesai, dia itu kembali kepada hari-hari biasanya, berbuat kemaksiatan, enggan melakukan ketaatan, maka ini adalah ciri dari puasa yang tidak tidak berhasil. Karena Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya tidak pernah mengingkari janjinya. Ya. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya. Dan janji Allah Subhanahu wa taala terkait dengan puasa Ramadan ini, seandainya dia itu bisa melakukan dengan benar, la'allakum tattaqun, kalian akan menjadi manusia yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah Inilah yang senantiasa kita ingat. Puasa tidak hanya <clears throat> menjadikan puasa kita sah begitu saya tidak. Kan tapi perhatikan, puasa yang kita inginkan adalah puasa yang sah, demikian juga puasa yang menghasilkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Puasa yang bisa mendatangkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ini amalan yang pertama yang paling utama di bulan suci Ramadan yang hendaklah kita menjaganya, yaitu puasa puasa Ramadan. Yang kedua, tanian al-qiyam yaitu menunaikan sholat sholat lain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." <clears throat> Barang siapa yang melakukan sholat lail <clears throat> pada bulan Ramadan dengan syarat yang sama, yaitu karena panggilan keimanan, melakukan hal tersebut ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang mulia. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah telah berlalu. Masya Allah. Di siang harinya dia berpuasa Ramadan yang pahalanya adalah bisa menghapus dosa-dosa yang dia lakukan. Di malam harinya dia melakukan sholat lail yaitu pahalanya adalah menghapus dosa-dosa yang telah dia lakukan betapa bersihnya dosanya manusia Seadanya hal tersebut diterima oleh seorang hamba di siang harinya dia berpuasa di malam harinya dia itu menunaikan qiyamul lain oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah seperti yang kita katakan di awal tadi jangan sia-siakan nikmat Allah Subhanahu wa taala berjumpanya kita dengan bulan Ramadan ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Marilah kita sempurnakan kenikmatan tersebut dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Di antaranya adalah melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yaitu qiyamul lail, melakukan apa salat salat malam. Terkait salat lail ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahman" dan hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih. Mereka adalah yamsuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di muka bumi ini dengan dengan ketawaduan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Masyaallah. Seandainya mereka itu diajak bicara, diolok-olok oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti ilmu, qalu salama. Mereka mengatakan perkataan-perkataan yang yang baik, perkataan-perkataan yang selamat. Kemudian walladzina yabituna rabbihim sujjada wa qiyam. Ini ciri dari ibadur rahman, ciri dari hambanya Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Salah satunya adalah merekalah orang-orang yang pada malam harinya mereka melakukan sujud dan melakukan salat salat lain. Masya Allah. Ini salah satu ciri dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kemudian waqad kana qiyamul lail da'bun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashab. Wa ashabi. Sesungguhnya qiyamul lail salat malam itu ini merupakan kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Qalat Aisyah, Aisyah radhiyallahu taala berkata, ia mengatakan, "La tada qiyamul lail." Janganlah kalian tinggalkan solat malam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat lail ini. Wa kana idza marida aw kasala shalla qa'ida. Seandainya pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia itu dalam kondisi sakit atau dalam kondisi berat badannya untuk melakukan sholat, sholat malam, mengatakan sholat qaidan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan sholat lail dengan cara apa dulu? Dengan cara duduk. Ini ya. Maka ini dikatakan dakbun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah meninggalkan sholat lail tersebut. Kemudian wakana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yusalli al laili syaa hatta idza kana nisful lail ay qada ahlahu lis-salat thumma yaqul lahum as-salah as-salah. Ini ya, kalau tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat lain di hari-hari yang beliau lalui, di malam-malam yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melaluinya. Seandainya dalam kondisi sakit atau badannya ini terasa capek berat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkannya dengan alasan sakit atau capek tersebut. Tidak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat lain tersebut, tapi dalam dalam kondisi itu duduk, gitu ya. Taib. Kemudian riwayat terkait dengan sholat lail ini yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yusolli minal laili. Sholat lail. Masya'a ini sesuai dengan kehendaknya. Hatta idza kana nisfal sampai ketika Umar ini sudah mendapati malam itu separuhnya aiqadu ahlahu membangunkan keluarganya untuk menunaikan sholat. Thumma yaqulu lahum dan mengatakan kepada mereka as-salat as-salat. Salatlah kalian, salatlah kalian. Ini ya. Ini apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mengajak anggota keluarganya untuk menunaikan salat lain. Wa hadil ayah. Kemudian Umar membacakan ayat kepada keluarganya tersebut. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Maka perintahkan kepada keluargamu. Ya, perintahkan kepada keluargamu bisolati untuk menunaikan solat wastabir alaiha masya Allah dan bersabarlah untuk melakukan perintah tersebut ya. mengingatkan saudara untuk senantiasa untuk senantiasa melakukan sholat tersebut. Ya, Tobir 'alaiha. Kalau sobar artinya bersabarlah. Ini kesabaran yang yang biasa saja. Tapi kalau istabir ini adalah kesabaran yang sangat berat sekali. Ya, Masya Allah. Maksudnya apa nih? Jangan sampai putus asa untuk memerintahkan keluargamu menunaikan sholat tersebut. La nas'aluka rizqan. Sesungguhnya kami tidak mengharapkan rizki kepadamu terhadap perintah tersebut Nahnu narsukuka, bahkan kamilah yang berikan rizki kepadamu. Wal akibatu taqwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ya, perintah ini dengan apa? Dengan suatu lafaz wal akibatu taqwa. Kesimpulannya bahwasanya akibat yang baik hanyalah pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akibatu taqwa. Akhir suatu kebaikan ini diterima oleh orang-orang yang yang bertakwa. Tapi ini kebiasaan Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian ini kurang berapa menit maghribnya? Satu menit. Taib. Insya Allah kita cukupkan. Nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang terkait dengan amalan yang kedua yaitu kia kia mulai. Taib. Mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, anak tanya. Tapi dapat hadiah. Saya mungkin ada pertanyaan. Alhamdulillah. sebelum sholat raweh apakah menjalankan sholat sholat lain setelahnya. Baik, barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melakukan sholat raweh juga melakukan sholat sholat lail gitu ya? Tapi barakalafik ini namanya sebenarnya adalah satu qiyamul lail ini adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah sholat setelah sholat isya itu namanya qiyamul lail. Adapun khusus Ramadan ini ya ada sebutan lain yaitu taraweh gitu kan sholat taraweh artinya apa sholat istirahat gitu kan Kenapa ini dinamakan sholat istirahat? Sudah maghrib ya? Tafadol, antum berbuka. khusus ketika bulan Ramadan ini ada nama lain yaitu tarawih. Kenapa dinamakan sholat istirahat? Karena dalam menunaikan sholat tarawih tersebut ini ada jeda-jedanya. Misalkan empat rakaat istirahat, kemudian apa? Berdiri lagi untuk melakukan sholat sholat lain. Ini maka dinamakan sholat tarawih. Adapun diperbolehkan seorang yang sudah misalkan pada setelah sholat isya dia itu sholat terawih kemudian di malam hari itu ada apa sholat lain lagi ini dilakukan lagi tidak tidak mengapa nah, tapi witirnya ini cukup cukup sekali saja witirnya cukup sekali saja dan nanti akan kita sebutkan di antara adab sholat lain adalah dia itu sholat bersama imam dengan sampai selesai Kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya kalau demikian ditulis baginya aku tibalahu lailah lailah kamilah au koma Nabi sallallahu Bagi orang yang dia itu sholat lain, maksudnya dia sholat rawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya sholat malam semalam semalam suntuk. Taib ini Masya Allah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya ganti anak yang bertanya ya. sebutkan nah, sebutkan lima amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan jangan rebutan anak ulangi sebutkan lima amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan tadi sudah kita sebutkan ini sudah anak diskon ini tadi kan 10 anak sebutkan 5 berarti diskon 50% Masya Allah Mas Wawan Oh Pak Bang Taib, jangan malu-malu. Hadiahnya adalah <clears throat> buku dengan judul bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Masya Allah. Duluan siapa? Pak Tin, Berpuasa. Nggih, yang lain baca Al-Quran wah sodakoh taib terus orang satu Taib barakallahu fik. Iktaru doa wal istighfar Tahu tayyib, barakallahu Ini ada yang moto enggak? Ini dihabiskan Dihabiskan apa untuk besok Tiap hari satu Taib, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan Ramadan-Ramadan yang kita <clears throat> jumpai ini dengan amalan yang soleh dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amalan-amalan yang bermanfaat bagi dunia kita dan juga akhirat kita. Kita akhiri majelis kita dengan bacaan kafaratul majelis subhanakallahumma